عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل من مزينة قال قيل يا رسول الله ما أفضل ما أوتي الرجل المسلم قال الخلق الحسن قال فما شر ما أوتي, أوتي المسلم قال إذا كرهت أن يرى عليك الشيء في نادي القوم فلا تفعله إذا خلوت Diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitabnya dari Ma'mar, dari Abi Ishaq, dari seseorang dari suku Mazina. Dia berkata, "Qila ya Rasulullah." Dikatakan ya Rasulullah, apa yang terbaik, yang paling afdal yang diberikan kepada seseorang laki-laki muslim? Maka Nabi menjawab, "Al-khuluqul hasan." Yang paling baik yang diberikan pada seseorang adalah akhlak yang baik. Kalau fama syarru util muslim, kalau gitu apa yang terjelek yang diberikan oleh seorang muslim atau diberikan kepada seorang muslim? Qal dijawab, kalau engkau tidak suka untuk dilihat kamu sesuatu di depan kaum, maka jangan lakukan ketika sendirian Waalaikumsalam Saya ulangi yang kedua. <clears throat> Yang jelek adalah kalau engkau tidak suka perbuatanmu dilihat oleh kaum, oleh manusia, maka jangan kau lakukan ketika kau sendirian. Ini barakallahu fikum tips dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar seorang Muslim tidak mendapatkan kejelekan. Apa yang malu kalau kamu lakukan depan umum, jangan dilakukan di rumah. Jangan dilakukan di kamarnya, jangan dilakukan ketika sendirian. Wa fi sahih Ibn Hibban. dalam sahih Ibn Hibban dari Usamah Ibn Syarik dia berkata qala Rasulullah SAW ma Allahu minka syai'an fala taf'alhu idza khalauta apa yang Allah tidak suka darimu sesuatu maka jangan kau lakukan ketika kau sendirian wa kharraja Tabrani min hadis Abi Malik al-Asy'ari demikian pula Tabrani mengeluarkan hadis dari Abi Malik al-Asja'i oh, al-Asy'ari qala qultu ya Rasulullah ma tamamul birr Ya Rasulullah, apa kebaikan yang sempurna? Qala an ta'mala fi sirri al 'alaniyah. Kebaikan yang sempurna adalah engkau melakukan di kesendirianmu persis sama seperti <laughs> kamu di depan manusia. Tidak berbeda. Di sana dia enggak kerjakan, di sini juga enggak. Di depan umum dia enggak berani melakukan, di belakang juga enggak berani. Ini adalah sesuatu yang tamamul bir, kebaikan yang sempurna. Wa kharraja aydan min hadis Abi Amir As-Sakuni. Dikeluarkan pula dari hadis Abi Amir As-Sakuni qal qultu ya Rasulullah. Kemudian tanyakan ma tamamul bir. Dijawab sama. Tamamul bir an ta'mala fi sirri amal al alaniyah. Kamu mengerjakan di kesendirianmu seperti yang kau kerjakan di luar. Artinya tidak berbeda. Kalau di luar malu, di sendirian pun malu. Kalau di luar dia merasa nggak pantas, di dalam rumah pun sendirian pun di kamar pun tetap merasa tidak pantas. Maka itu adalah sama mulbir kesempurnaan kebaikan. وروى عبد الغني ابن سعيد الحافظ في كتابه أدب المحدث بإسناده عن حرملة ابن عبد الله Diriwayatkan dari Abdul Ghani Ibn Sa'id Al-Hafidh dalam kitabnya Al-Muhaddith. adabnya seorang muhaddith. dengan sanadnya sampai kepada Harmalah Ibn Abdullah. Qala ataitun nabiyya bahwa aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Liasdada minal ilmi karena aku ingin menambah ilmu. Datang kepada Nabi karena ingin menambah ilmu. Fakuntu baina yadaih. Aku berdiri di hadapannya. Fakultu ya Rasulullah, ma ta'muruni an a'mal bihi. Aku berdiri di hadapannya dan aku minta, ya Rasulullah, apa yang kau perintahkan aku agar aku kerjakan? Qala i'til ma'rufa wajtanibil munkar. Datangi yang baik-baik dan tinggalkan yang jelek-jelek. Wandur alladhi sami'tahu udunuk dan lihatlah apa yang didengar oleh telingamu minal khair dari kebaikan-kebaikan yaquluhul qaumu yang dikatakan oleh kaummu kepadamu idza qumta min indihim kalau engkau berdiri dari sisi mereka maka kau kerjakan dia fatihi Wandur alladhi takrah an yaqulahul alqaumu lak dan lihatlah apa yang kau tidak suka kalau kaummu berbicara tentangmu tentang satu masalah, maka kalau engkau meninggalkan mereka, jangan kau kerjakan. Fajtanibhu, jauhilah dia. Kata Nabi SAW dalam hadis ini, kerjakan yang baik, tinggalkan yang jelek. Kemudian beliau berkata, lihatlah apa yang kau dengar dengan telingamu dari komentar mereka. Kalau mereka mengomentari sesuatu yang baik, maka ketika engkau sendirian kerjakan. Kalau mereka mengomentari sesuatu yang jelek, maka ketika kau sendirian jangan kerjakan. Artinya walaupun sudah dijauhi atau sudah berpisah dengan mereka, tetap tidak berubah. Apa yang mereka lihat baik kamu kerjakan, apa yang mereka lihat jelek kamu tinggalkan. Karena biasanya manusia tidak berselisih dalam masalah yang hak. La tajtami ummati ala dalalah. Umatku nggak akan sepakat atas kejelekan. Apalagi kita di tengah-tengah ahlus sunnah. Insya Allah apa yang mereka bicarakan sebagai kebaikan itu adalah kebaikan. Apa yang mereka bicarakan sebagai kejelekan itu adalah kejelekan. Maka ketika depan mereka, kamu pasti atau kalau tidak pasti 99,99999% kamu akan mengerjakan yang baik menurut mereka dan menghindarkan yang jelek menurut mereka. Mengapa? Malu di depan mereka. Tetapi yang dibicarakan oleh Nabi adalah setelah kamu tinggalkan mereka, kamu tetap meninggalkan apa yang mereka anggap jelek dan kamu tetap mengerjakan apa yang mereka anggap baik. Walaupun tidak kelihatan mereka. Qala Fanadartu faida huma amrani lam yatruka syai'a. Ternyata setelah aku lihat Dua perkara itu adalah dua perkara yang tidak menyisakan apapun. Tidak menyisakan apapun. Ada semua kebaikan dikerjakan, semua kejelekan ditinggalkan. Itianul ma'ruf wajtinabul munkar. Intinya adalah mengerjakan yang baik, meninggalkan yang munkar. Fisirri wa ya Di dalam kesendirian ataupun di depan umum. Demikian diriwayatkan oleh Bukhari dalam Adabul Mufrad. Bukan dalam sahihnya, dalam Adabul Mufrad. Wa kharrajahu Ibnu Sa'ad fi tabaqatihi bima'nahu. Ibnu Sa'ad juga mengeluarkan riwayat dalam tabaqatnya semakna dengan ini. Wa haka Abu Ubaid fi ma'na al-hadis qawlan akhar hakahu an Jarir. Dihikayatkan oleh Abu Ubaid tentang makna hadis ucapan lain yang dihikayatkan dari Jerir. Qala ma'nahu katanya, makna hadis an yurida ar-rajul an ya'mal al-khaira fayad'uhu hayaan. Bahwa seseorang ingin mengamal mengamalkan amalan yang baik tapi nggak jadi hayaan karena malu minan nas dari manusia. Karena yakhafu riya. Sepertinya orang itu takut riya. يقول fala يمنعنك الحياء من المضي لما arad. Maka dikatakan jangan sekali-kali menghalangimu rasa malu untuk engkau berjalan kepada apa yang kau inginkan. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis, "Idza ja'aka syaitan wa anta tusalli." Kalau datang syaitan dan engkau dalam keadaan salat, faqala innaka turai, kemudian syaitan berkata, "Engkau sedang riya Fazid tulan, maka tambahi panjangnya. Kamu lagi ria ya. Panjangkan sekalian. ثم قال أبو عبيد وهذا الحديث ليس يجيء سياقه ولا لفظه على هذا التفسير tapi ini tafsir yang salah bahwasanya hadis tadi yang bersama kita, in lam tastahi fasna ma itu tidak berkait la yaji'u siyaquhu, tidak datang konteksnya, tidak pula lafadznya dengan makna yang seperti itu. wala ala hadza yahmiluhun nas dan manusia tidak membawa yang demikian. Baik, berarti ini hanya qaulun sekedar diucapkan adanya pendapat seperti ini. Dan sudah kita bahas bahwa orang yang takut beramal saleh bukan malu namanya, khajal. Khajal itu takut. Takut diginikan, takut digitukan. Yang namanya malu itu mengerjakan yang aib bagi dirinya. Seorang yang normal seorang yang di atas fitrah, seorang yang akil, dia malu untuk mengerjakan sesuatu yang merupakan aib, yang merendahkan, yang menghinakan. Nah, kalau dia beribadah, sholat, khusyuk, itu bukan sesuatu yang menghinakan, sesuatu yang memuliakan. Maka kalau dia tidak berani, namanya bukan malu, tidak berani. Itu bukan malu, itu namanya khajal. Qultu law kana alama qalahu Jarir. Kalau demikian yang dikatakan oleh Jarir, maka lafdul hadis, maka saya lafal hadisnya idza stahyaita mimma la yustahya minhu, maka hadisnya akan berbunyi, kalau kau tidak malu pada perkara yang harusnya tidak malu, maka kerjakanlah. Iya kan kalau tafsirnya seperti tadi. Malu mau sholat, malu mau berbuat baik, maka kerjakanlah. Itu lafaznya nggak begitu. Kalau engkau malu terhadap sesuatu yang harusnya nggak malu, maka terlanjutkanlah. Itu harusnya begitu. Tapi tidak, tidak begitu. Hadisnya jelas, in lam tastahi fasna masyita. Kalau engkau tidak malu, kerjakanlah semaumu. Imma bermakna ancaman, wa imma bermakna berita bahwa orang yang tidak punya rasa malu, niscaya dia akan berbuat macam-macam. Nauzubillah min dzalik. Qultu law kana ala ma qalahu Jarir lakana lafdul hadis yastahyaita mimma la yustahya minhu fa'al masyita wala yakfa bu'du hadha dan tidak samar lagi jauhnya pendapat ini. Terlalu jauh pendapat ini. Min lafzil hadis dari lafaz hadisnya dan juga dari maknanya. Wallahu taala a'lam bissawab. Selesai pembahasan yang kemarin. Sudah masuk hadis baru. Al-hadisul hadi oleh 20. Hadis yang ke-21. An Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu qal qultu ya Rasulullah qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak qala qul amantu billah thumma istaqim dari Sufyan bin Abdullah radhiyallahu taala anhu dia berkata aku katakan ya Rasulullah katakan untukku dalam Islam satu kalimat yang aku tidak nanya lagi setelah itu pada siapapun selainmu. Minta satu ilmu, yang setelah itu aku gak perlu nanya lagi sama siapapun selain kau Maka Nabi menjawab tentang Islam, karena pada kalimatnya kul fil Islam, terangkan tentang Islam kepadaku dengan ringkas yang setelah itu aku nggak nanya lagi pada siapapun. Qala qul amantu billah tsumma Kata Nabi katakan, aku beriman pada Allah, kemudian istiqamah. Diberi dua kalimat saja. Amantu billah, thumma istaqim. Berimanlah pada Allah, katakan aku beriman pada Allah. Setelah itu, istiqamah. Demikian rawahu muslimun fi sahihi. Hadal akhar rajahu muslimun min riwayat Hisham ibn Urwah an abihi an Sufyan. Wa Sufyan yang dimaksud huwa Ibnu Abdullah At-Taqafi At-Taifi lahu sohbah. Memiliki sohbah. Yani sempat bersahabat dengan Nabi SAW. Wa kana amilan li Umar ibn al-Khattab ala Taif dan beliau merupakan pegawai atau merupakan amir yang dipilih oleh Amir Mukminin Umar bin Khattab untuk memimpin Taif. Waqad ruwiya an Sufyan ibn Abdullah min wujuh akhar biziyadah. Telah diriwayatkan dari Sufyan Ibn Abdullah dari berbagai macam riwayat-riwayat hadis-hadis lain. Biziyadat dengan tambahan-tambahan lafaz. Maka diantaranya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Az-Zuhri dari Muhammad ibn Abdurrahman ibn Ma'iz dan juga Tirmidzi وعبد الرحمن ibn Ma'iz an Sufyan ibn Abdullah Qala qultu aku katakan kata beliau kata Sufyan ibn Abdullah ya Rasulullah hadithni bi amrin aqtasimu bih dalam lafaz kedua ini disebutkan ya Rasulullah sampaikan kepadaku perkara yang aku akan pegang kuat-kuat dijawab oleh Nabi qul rabbi Allah tsumma istaqim Katakan Rabbku adalah Allah, kemudian istiqamah. Kultu ya Rasulullah, ma akhwafu ma takhafu alayya. Ya Rasulullah, apa yang paling kau takutkan atasku? Ma akhwafu ma takhafu alayya. Apa yang paling kau takutkan atasku? Maka Nabi akhada bilisani nafsih. Nabi memegang lidahnya sendiri. Kemudian berkata, Hada. Ha hada. Menunjuk ke lidahnya dan berkata hada. Yang aku paling takut kena semua adalah ini. Lidah. Dan ini kata Tirmidzi hadis dan sahih. Baik lafaz yang ketiga. Wa kharrajahu al-Imam Ahmad wan Nasa'i min riwayat Abdullah ibn Sufyan al-Thaqafi an abihi an rajulan qala ya Rasulullah murni dalam lafaz ketiga ya Rasulullah perintahkan aku bi amrin dengan satu perintah fil Islam, di dalam Islam, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Yang tidak lagi aku meminta kepada siapapun setelahmu. Maka Nabi menjawab, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomahlah. Qultu fama attaqi ya Rasulullah, apa yang harus aku hindari? Jadi apa yang diperintah dan apa yang harus dihindari. Yang diperintah sudah. Aku amantu billah tsumma istaqim. Fayfama attaqi apa yang harus aku hindari? Fa'au ma'a ila lisani. Maka Nabi mengisyaratkan kepada lidahnya. Nah, kamu harus hindari lidah. Qawlu Sufyan ibn Abdullah lin Nabi SAW Qulli fil islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'da Ucapan Sufyan tadi kepada Nabi Katakanlah kepadaku tentang Islam ucapan yang aku tidak meminta lagi pada siapapun selain ini adalah talaba minhu, permintaan dari beliau. An yu'allimahu kalaman jami'an. Permintaan ini merupakan permintaan untuk diajari satu ilmu yang jami' ilmu yang mencakup semua keislaman. Li amril Islam. Kafian dengan mencukupi. Hatta la yahtaj ba'dahu ila ghairih. Hingga tidak butuh lagi keterangan tambahan ilmu dari siapapun. Faqala lahun Nabi, maka Nabi menjawab dengan dua kalimat ini. Qul amantu billah tsumma istaqim. Wa riwayat al ukhra dan dalam riwayat lain dikatakan katakan Rabbi Allah tsumma istaqim. Hadza muntaza'un min qawli azza wa Jal. Jawaban Nabi ini diambil dari ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu la taqafu wa la tahzanu. وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون Sesungguhnya mereka yang berkata Rabbuna Allah Thumma istaqamu Sesungguhnya siapa yang berkata Rabb kami adalah Allah Kemudian istiqamah Maka akan turun pada mereka malaikat-malaikat Menghibur mereka La takhafu Jangan kalian takut Wala tahzanu Jangan kalian bersedih Wa abshiru Dan bergembiralah dengan surga Yang Allah sudah janjikan untuk kalian Di sini yang mendapatkan kabar gembira dengan jannah dan kabar gembira tidak akan merasa takut, tidak akan merasa sedih adalah orang-orang yang berkata Rabbunallah tsumma istaqam. Wa qawluhu azza wa jal dan juga dalam ayat lain kalau yang tadi Fussilat 30 sedangkan ayat lain innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa hum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha Jaza'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya nah, orang-orang yang berkata Rabbun Allah, Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, maka tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih, dan mereka akan menjadi penduduk surga kekal di dalamnya selama-lamanya dan ini balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ayat yang pertama, bisyarah, kabar gembira dari para malaikat. Jangan takut, jangan khawatir, jangan bersedih kalian adalah penduduk surga. Sedangkan yang kedua, berita kepastian dari Allah. Bahwa siapa yang mengatakan Rabbun Allah, kemudian istiqamah, maka mereka tidak akan takut, tidak akan bersedih, dan mereka akan menjadi ashabul jannah kekal di dalamnya selama-lamanya. Subhanallah dalam dua ayat ini, kabar gembira adalah untuk orang yang mengatakan dua kalimat ini. Rabbun Allah. Kemudian istiqamah. Wa النسائي nasai fi tafsirih. Dikeluarkan oleh Nasai dalam tafsirnya dari riwayat Suhail ibn Abi Hazm. Haddatsana Thabit. Dia berkata menyampaikan kepadaku Thabit dari Anas bahwa Nabi SAW membaca Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu faqala kemudian Nabi bersabda qad qalaha nasu thumma kafaru manusia sudah pernah berkata seperti itu tapi kemudian kafir. Faman mata 'alaiha fahuwa min ahli istiqamah. Maka siapa yang mati di atasnya berarti dia ahlul istiqamah. Artinya kalau potongan pertama aman tu billah. Banyak. Banyak orang yang mengucapkan <coughs> banyak orang yang mengucapkan potongan pertama tetapi apakah semuanya istiqamah? Apakah semuanya istiqamah ala qawlihi Rabbun Allah? Ala qawlihi Rabbi Allah? La. Tidak semua mereka yang menyatakan Rabbi Allah kemudian istiqamah. Mengapa? Karena Allah nggak akan biarkan orang berkata amantu billah. Nggak akan biarkan orang berkata Rabbi Allah. Nggak akan dibiarkan orang mengaku-ngaku beriman tanpa ada ujian. ujian itulah dia akan melihat apakah dia akan istiqamah atau tidak istiqamah. Apakah dia akan terus di atas kalimat itu atau kemudian bergeser. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Dalam surat Al-Ankabut di awal surat Al-Ankabut, Alif lam mim. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan menyatakan amanna kami beriman Wahum la yuftanun. Kemudian mereka tidak diuji. Tidak. Tidak hmm. mungkin orang mengatakan amanna kemudian tidak diuji. Tidak mungkin. Pasti diuji. Walakad fatanna alladina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladina sadaku wala ya'lamanna al-kadzibin. Dan sungguh kami telah uji orang-orang sebelum mereka, maka kami kata Allah pasti tahu siapa yang jujur, siapa yang dusta. Yang jujur akan istiqomah dengan ujian apapun. Sedangkan yang dusta, niscaya dia akan terbongkar kedustaannya indal imtihan. Akan terbongkar kedustaannya ketika diuji dengan ujian-ujian. Ada yang di awal ujian sudah ketahuan, ada yang di kedua, ada yang di ketiga, ada yang di keempat. Ada yang sudah hampir akhir hidupnya justru ketahuan kalau dia tidak jujur. Faqad, faqala, qad qalahan nas. Manusia sudah berkata aman tu billah. Tsumma kafaru, tapi kemudian mereka jadi kafir. Paman mata alaiha, maka siapa yang mati di atas kalimat itu berarti dialah yang istiqamah. Wa kharrajahu Tirmidzi wa lafdhuhu dan Tirmidzi meriwayatkan pula dengan lafaz Qad qalaha nasu manusia sudah mengucapkannya. Tsumma kafaru aktsaruhum. Kemudian menjadi kafir lagi kebanyakan mereka. Paman mata alaiha maka siapa yang mati di atasnya fahuwa mimman istaqam maka berarti dia termasuk yang istiqamah wa qala kata Tirmidzi hasanun gharib hadis ini hasanun gharib wa Suhail tukullima fi kenapa hasanun gharib karena Suhail diperbincangkan rawi yang bernama Suhail tukullima fihi min qibali hifdhih dibicarakan tentang hafalannya kurang kuat hafalannya وقال Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam tafsir thumma istaqamu. Abu Bakar Siddiq berkata tentang tafsir ayat ini, thumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Apa maknanya? Kata beliau, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, lam yushriku billahi syai'a. Namanya istiqamah adalah tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Rabbku adalah Allah Kemudian dia menyembah selain Allah. Berarti tidak istiqomah. Rabku adalah Allah. Kemudian dia berbuat syirik. Berarti tidak istiqomah. Maka apa makna istiqomah? Kata Abu Bakar makna istiqomah adalah tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Wa anhu qal dan dari beliau juga lam yaltafitu ila ilahin ghairi. Tidak menengok pada Tuhan lain. Tidak menengok pada sesembahan lain. Ini juga makna istiqomah. Wa anhu dan dari beliau juga qal thumma taqamu ala anna Allah rabbahum ala anna Allah rabbuhum. Jadi mereka istiqamah, Mana istiqamah mereka tetap di atas kalimat mereka bahwa Allah lah Rabb mereka. Tidak kepada Rabb yang lain, tidak mengakui ada Rabb yang lain, tidak menyekutukan dengan Rabb yang lain, tidak pula condong, cenderung, minta, doa kepada Rabb yang lain. An Ibn Abbasin bi isnadin dhaif. Dari Ibn Abbas tapi dengan sanad yang lemah. Qala hadhihi arkhasu ayatin fi kitabillah. Ini adalah yang paling ringan dari ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Yang paling ringannya. Qalu Rabbuna Allah tsumma taqamu. Katakan Rabbuna Allah, kemudian istiqam. Selesai. Sehingga kalau ada seseorang yang bertanya tentang Islam, Islam itu harus bagaimana? Gampang. Kamu katakan Rabbku adalah Allah kepada siapa? Cuma itu. Cuma itu. Bas. Nah, bas. Hanya itu. Entah sekali. Kata Ibn Abbas ini arkhas. Paling rakhisnya. Paling rakhis. Tetapi kalau mereka pahami maknanya, dengan bertambahnya iman, mereka akan bertambah paham apa yang dimaksud. Tentunya, kalau dikatakan Rabbun Allah, berarti dia harus beribadah pada Allah Ta'ala. Oleh itu tidak boleh beribadah pada yang lain. Kalau beribadah pada Allah, <coughs> tentunya harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah. Kalau dia harus mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah, maka dia harus mengikuti Rasul yang diutus oleh Allah. Ahli syariat lengkap, sempurna, Islam. Kan Tetapi dengan kata-kata yang sangat ringkas dan betul-betul terkesan mudah. Agama ini mudah. Barakallahu fikum dan itu adalah metode yang sangat bagus daripada metode dakwah atau dari metode dakwah Rasulullah SAW. Yang paling bagus adalah menggambarkan bahwa Islam itu mudah. Jangan dari awal sudah bikin serem. Duduk sini aku akan sebutkan oleh kamu e, 3.900 perintah Jadi Allah SWT dalam Al-Quran. Satu, dua, tiga. Mendengarkannya dia capek. Dia membayangkan, ini bagaimana ngerjakannya. Itu pembahasan itu Pak Jain, nanti. Intinya adalah engkau beribadah pada Allah dan tidak beribadah pada yang lain. Itu masih bisa dengar lagi, bisa dengar lagi. Akuilah bahwa Allah Tuhanmu. Selesai. Itu Islam. Ini barakallahu fikum metode dakwah yang sangat bagus sekali. Yaitu menggambarkan dengan ungkapan yang terkesan mudah, gampang, tidak sulit. Qala dikatakan selanjutnya Hada arkhasu ayatin fi kitabillah ala syahadatin la ilaha illallah wa ruwiya nahwuhu an Anas. Diriwayatkan pula yang seperti ini dari Anas, dari Mujahid, dari Al-Aswad ibn Hilal, Waziat ibni ibn Aslam, As-Suddi, wa Ikrimah wa gairihim. Jadi Islam yang sekian banyak syariat ini lengkap, sempurna, diringkas dengan rukun Islam. Islam itu apa? Islam itu lima. Ringkas. Lah. Padahal sebenarnya rinciannya banyak sekali. Lima. Lima ini masih diringkas lagi. Islam itu cuma dua. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ternyata masih diringkas lagi. Cukup katakan Rabbun Allah. Rabb kami adalah Allah. Kemudian disesama. Itu Islam. Maka dikatakan oleh mereka Anas wa Mujahid wal Aswad ibn Hilal wa Zaid ibn Aslam wa Sudi dan lainnya dan juga Ikrimah bahwa ini adalah paling ringkasnya dari Islam. Paling ringannya dari كتاب الله وروي عن عمر ابن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر diriwayatkan bahwa Umar bin Khattab pernah membaca ayat ini di mimbar Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu kemudian beliau berkata lam yurawwighu rawghana sa'lab lam yurawwighu rawghana sa'lab rawghana sa'lab adalah suara serigala lolongan serigala. Ada keterangannya. Baik. Sepertinya Allah alam tidak perlu berpanjang-panjang. Artinya beriman kemudian sikap. Enggak perlu melolong dengan suara lolongan yang panjang seperti lolongan serigala. Atau mereka beristiqamah tidak seperti serigala yang banyak menengok. Wallahu taala a'lam. <clears throat> Rawa Ali ibn Abi Talha an Abbas fi qalihi ta'ala thumma istaqamu qala istaqamu ala ada'i faridat faraidhihi Kata Ibn Abbas, maknanya istiqamah adalah istiqamah dengan menunaikan semua kewajiban-kewajibannya. Mungkin pertanyaannya, bagaimana kalau orang tadi sudah mengatakan Rabbun Allah, kemudian istiqamah, belum mengerjakan apa-apa, kemudian mati? Kalau kalian yakin seperti itu, dia masuk jannah. Mengapa? Karena dia belum tahu rincian apa-apa. Maka tidak terkena kewajiban. Begitu dia tahu satu perintah, dia kerjakan. Begitu dia dapat lagi, oh ini dari Allah. Iya, dia kerjakan. Maka sesuai dengan bertambahnya ilmu, sesuai dengan bertambahnya amal saleh. Enam. Wa Nabi Aliyah qala thumma akhlasu lahu ad-din wal amal. Kata Abu Aliyah, kemudian mereka mengikhlaskan agama dan amal ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa an Qatada qal istaqamu ala taatillah. Mereka istiqamah di atas ketaatan kepada Allah. Wa kana al-Hasan idza qara hadhil ayah, kana al-Hasan jika membaca ayat ini dia berkata, "Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah." Ketika membaca ayat ini, dia berkata, "Ya Allah, aku beriman kepadamu dan engkau Rabb kami. Maka berikan kami istiqamah." Ikrarnya bisa, tu billah. Ya Allah, aku sudah berikrar. Yang aku minta sekarang adalah istiqamah mudah-mudahan aku terus seperti ini. Warfarzuqna al-istiqamah. Berikan kami rezeki yaitu istiqamah. Wala'alla man qala innal murad al-istiqamah 'ala tauhid Inama arada al tauhid al-kamil. Siapa yang berpendapat bahwa istiqamah tadi adalah istiqamah di atas tauhid, maka tentunya tauhid yang sempurna. Karena tauhid itu ada rububiyah, uluhiyah, semua sifat, sehingga tauhid yang sempurna. Dan tauhid pun ada tauhid inti tauhid, ada tauhid mukammilatut tauhid, penyempurna tauhid. Maka kalau dikatakan maksudnya istiqamah adalah tauhid, tauhid yang sempurna, intinya dan mukammilatih. Intinya dan penyempurnanya. Artinya yang dijauhi sirik besarnya dan sirik kecilnya. Sirik besar akan menghilangkan inti tauhid. Sedangkan sirik kecil akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Maka maknanya istiqamah adalah tetap utuh secara sempurna tauhidnya. Allah yuharrim sahibahu nar yang menyebabkan pemiliknya terhalang dari api neraka. Apa itu tauhidul kamil? Wa huwa tahqiqu ma'na la ilaha illallah yaitu mewujudkan makna la ilaha illallah. Fa innal ilah huwa alladhi yuta'. Karena namanya ilah adalah yang ditaati fala yu'sa dan tidak dimaksiati. Khasyatan wa ijlalan wa mahabatan wa mahabbatan wa rajaan wa tawakkulan wa du'aa. Yang namanya ilah adalah yang ditaati dan tidak dimaksiati. Karena rasa takut, karena rasa pengagungan, karena rasa penghormatan, karena kecintaan, karena harapan, karena tawakal bergantung kepadanya, karena berdoa. Baik. Itu ilah. Wal ma'asi kulluha qadihah fi hadat tauhid. Maka maksiat, segala macam maksiat itu merusak tauhid ini. Ketika engkau bermaksiat berbuat dosa, untuk siapa itu amalan? Untuk Allah? Bukan. Untuk siapa? Ya sekedar memuaskan hawa nafsu berarti bukan untuk Allah Taala. Jadi itu syirik. Loh, masa bermaksiat adalah syirik? Ungkapan salaf di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memasukkan dosa-dosa ke dalam syirik adalah min hadzal wajh dari sisi itunya tetapi dari sisi hukumnya bukan hukumnya syirik yang seperti dikatakan tidak akan diampuni bukan dia tetap dosa tapi ada min syirik mengapa karena saat itu kamu beramal bukan untuk Allah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang namanya tauhid yang sempurna adalah yang berkata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Hidupku, matiku untuk Allah Taala. Maka ketika dia bermaksiat untuk siapa itu? Bukan untuk Allah Taala. Maka dikatakan maksiat itu merusak kesempurnaan tauhid. Liana ijabah lida'il hawa. Karena itu adalah penyambutan terhadap tarikan hawa nafsu. Wahyu syaitan. Dan itu adalah tarikan syaitan. Qala Allah Azza wa Jal dan Allah berkata, Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah kau pernah melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Adallahu Allah ala ilmi. Orang yang seperti ini disesatkan oleh Allah di atas ilmu. Qala Hasan wa ghairuh. Huwa alladhi la yahwa syai'an illa rakibahu. Kata Al-Hasan, makna menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya adalah Walladhi la yahwa syai'an illa rakibahu. Seseorang yang tidak menginginkan hawanya sesuatu kecuali dituruti. Apapun yang dia inginkan dituruti. Itu berarti menyembah hawa nafsu. Dan itu diajarkan oleh mereka. Untuk memuaskan hawa nafsu. La yahwa syai'an illa rakibahu tidak menginginkan apapun kecuali <clears throat> dituruti. Tidak ada hawa nafsu menarik pada apa kecuali diberi. Ini dikatakan dengan menyembah hawa nafsunya. Yang diistilahkan oleh mereka diajarkan dengan kalimat ku tahu yang ku mau. Atau dengan kalimat yang penting happy. Atau dengan kalimat eh, pokoknya suka-suka gue. Ini kalimat-kalimat ini persis kalimat yang dibahas oleh para ulama bahwa berarti dia menyembah hawa nafsunya. Dia tidak peduli halal atau haram. Dia tidak peduli boleh atau tidak boleh. Dia tidak peduli baik atau tidak baik. Dia peduli hukumnya bagaimana. Enggak peduli. Pokoknya saya mau. Pokoknya saya ingin. Yang penting senang. Fahada barakallahu fikum na'udzubillah ditawarkan diajarkan oleh syaitan. Fahada yunafil istiqamah ala tawahid. Yang demikian bertentangan dengan tawahid. والله تعالى أعلم بالصواب